Ikhwani fi din, a'azakumullah sudah dibahas bahwa doa merupakan akbarul asbab merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau dia dikehendaki. Upaya merupakan sebab. Doa juga merupakan sebab. Dan seorang muslim yang berakal dia akan menjalani kedua-duanya. Dia berusaha dan dia berdoa sebagaimana sudah disinggung pada kajian yang lalu ucapan para ulama bahwa siapa yang hanya menengok pada sebab-sebab saja tapi melupakan takdir dan kehendak Allah maka naqsun fit tauhid kurang tauhidnya Sedangkan seorang yang hanya mengingat takdir dan berdoa, berdoa, berdoa, tapi tidak mengikuti sebab, tidak berusaha, naqsun fil akal, kurang akal. Yang ini kurang tauhid, yang ini kurang akal. Walayarat 'anil asbab bil kulliyah, bahkan kalau menolak sebab-sebab tidak menjalani usaha, berarti orang itu tidak menjalankan syariat. Alhamdulillah sudah jelas. Hanya saja yang tersisa dari pembahasan kita adalah pertanyaan. Bagaimana bukankah dalam Al-Qur'an disebutkan ud'uni astajib lakum? Berdoalah, aku akan kabulkan. Tapi kenyataannya <clears throat> banyak orang yang berdoa ternyata nggak dikasih permintaannya. Ada yang minta kaya belum dikasih, ada yang minta jodoh belum dikabul, ada yang minta ini minta ini kok belum dikasih? Katanya orang berdoa pasti dikabul. Allah janji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah padaku, akan aku kabulkan. Maka jawabannya ada tiga. Ada tiga sisi. Yang cetakannya sama di halaman 720. Yang pertama, annal ayata lam tatadamman as su'al mutlaqan. Wa innama tadammanat ijabatud da'i. Bahwasanya ayat Al-Qur'an tidak mengandung atiyat as su'al, pemberian apa yang diminta secara mutlak. Orang siapa yang berdoa Pasti yang dimintanya dikasih. Bukan gitu kalimatnya. Ini jawaban pertama. Kalimat dalam Al-Quran tidak berkata, kami akan kasih apa yang kamu minta. Tidak. Tetapi kalimatnya akan aku ijabahi. Innama tadammanat ijabatud da'i. Sesungguhnya ayat itu hanya mengandung ijabatud da'i. Dikabulkannya, diijabahinya doa. Sedangkan yang namanya da'i atau doa itu sangat am, sangat umum sifatnya. Orang sholat doa. Disebut dalam bahasa Arab doa. Orang puasa doa. Orang haji, orang ibadah apapun dia sedang berdoa. Karena mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala. Sehingga bisa pula ayat tadi bermakna siapa yang beribadah kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang beribadah kepadaku akan aku terima. Jadi siapa yang berdoa dengan doa doaul ibadah maka niscaya akan diterima oleh Allah SWT. Dan Allah membedakan kedua-duanya. Siapa yang minta dan siapa yang beribadah. Doa dengan minta itu agak berbeda. Mana yang lebih umum? Yang lebih umum doa. Meminta termasuk doa. Tapi doa tidak hanya meminta. Berlindung juga doa. Mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia, keselamatan akhirat juga doa. Ibadah juga doa. Sehingga Allah sebutkan dalam hadisnya dengan dua-duanya. Man yad'uni fa astajibulah wa man yas'aluni fa u'tiyah. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan Allah berfirman, siapa yang mau berdoa kepadaku akan aku ijabahi. Siapa yang minta akan aku kasih. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Perhatikan. Yang kedua, siapa yang minta padaku akan aku kasih. Yang ketiga, siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Dua-duanya terkandung dalam kalimat pertama. Man yad'uni. Siapa yang berdoa kepadaku. Dengan doa ibadah maupun dengan doa masalah. Doa yang bermakna ibadah ataupun doa yang bermakna meminta. Maka Allah akan berikan ijabah. Sehingga barakallahu fikum perlu diperhatikan. Yang Allah katakan bukan siapa yang minta akan aku kasih. Tapi Allah mengatakan siapa yang berdoa akan aku beri jawaban. Ijabah. Sisi kedua. al jawabu thani. Anna ijabata du'ai su'ali a'ammu min i'ta'i aini su'al. Bahwa pengkabulan doa sifatnya lebih umum dari hanya sekedar memberi Mirip dengan yang pertama, tetapi yang pertama itu hanya berbicara tentang bahwa doa sifatnya am, termasuk doa ibadah juga doa. Sehingga ijabahnya bisa bermakna dikabulkan. Dapat pahala. Itu maknanya. Tetapi yang kedua ini maknanya bahwa ketika seseorang dikabulkan doanya itu tidak bermakna dikasih saja. Mungkin dengan dikasih apa yang diminta. Mungkin dengan diberi yang lebih dari itu. Mungkin dengan diganti yang lebih baik. Mungkin pula dengan dihilangkan kejelekannya seimbang dengan yang diminta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yad'u الله بدعوة ليس فيها ismun ولا qati'atur rahim إلا أعطاه بها ihda salat khisal tidaklah seseorang berdoa kepada Allah meminta sesuatu yang padanya tidak ada pemutusan silaturahmi laisa fiha ismun nggak ada dosa ini doanya doa sesuatu yang bukan dosa dan bukan pula pemutusan satu rahmi kecuali pasti Allah akan berikan salah satu dari tiga. Lihat hadis Nabi SAW. Pasti akan diberi salah satu dari tiga. Dan tiga-tiganya pengkabulan doa. Tiga-tiganya pengkabulan doa. Yang pertama akan disegerakan apa yang dia minta. Minta berhasil, Allah takdirkan berhasil. Minta jodoh, Allah berikan jodoh. Minta selamat, Allah takdirkan selamat. Ini yang pertama. Yu'ajil da'watahu. Yu'ajil lahu da'watahu. Allah segerakan apa yang dimintanya. Yang kedua, ayyadakhira lahu minal khairi mitlaha. Yang kedua, Allah simpan apa yang dia minta atau yang seimbang dengan yang dia minta untuk hari kiamat nanti. Dari mana pahala ini? Dari mana pemberian ini? Ini apa yang pernah kau minta di dunia, aku beri di sini. Dengan lebih baik, lebih sempurna, lebih lengkap. Ya dakhir disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yaumul qiyamah. Yang ketiga, aw yasrifa anhu minasyarri mislaha. Yang ketiga, Allah hindarkan dia dari kejelekan yang seimbang dari yang dia minta. Dia minta, belum dia kasih. Dia minta, belum Allah kasih. Tetapi Allah menggantinya dengan keselamatan dari bahaya yang seimbang dengan apa yang dia minta. Sebagaimana yang pernah kita contohkan Seorang yang tidak ingin ikhtilat di kendaraan-kendaraan umum, dia meminta pada Allah berdoa pada Jumat sore, di sepertiga malam terakhir, di tempat-tempat terkabulnya doa, minta sepeda. Ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia sempat berangkat kepada ulama dan di sana tidak ada problem itu lagi. Sepedanya sepertinya belum dikasih. Tetapi dihindarkan dari kejelekan yang dia khawatirkan. Yaitu ikhtilat. <laughs> Bersih di sana. Setahun lebih, berapa tahun dia tidak melihat sama sekali. Jangankan wanita wajahnya saja nggak kelihatan. Nggak pernah dia lihat. Sekian lama di sana. Ini dihindarkan dari kejelekan yang seimbang dengan apa yang dia minta. Qalu Ketika dikatakan oleh Nabi bahwa setiap orang berdoa, kalau bukan meminta yang dosa, kalau bukan meminta sesuatu yang memecah silaturahmi, mesti akan dikabul. Akan diberikan satu dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama diberikan apa yang dia minta. Kemungkinan kedua disimpan oleh Allah pada saat yang genting ketika dia sangat-sangat membutuhkan yaitu yang qiyamah. Yang ketiga diselamatkan dari kejelekan yang seimbang dengan apa yang dia minta sehingga berhusnudzanlah kepada Allah berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kadang-kadang seorang berdoa melihat dirinya belum dikabulkan padahal sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak merasa padahal sudah digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik dia tidak merasa Padahal sudah Allah berikan padanya sesuatu keselamatan dari kejelekan yang lebih daripada apa yang dia minta. Masih belum sadar dia. Doa itu semuanya dikabulkan kecuali yang terburu-buru. Ya Rasulullah, siapa yang terburu-buru? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata para sahabat, ya Rasulullah bagaimana seorang yang terburu-buru? Orang yang ketika berdoa, berdoa, kemudian mengatakan, aku sudah berdoa dan aku tidak dikabulkan. Ini orang yang terburu-buru. Menyatakan saya berdoa saya tidak dikabulkan. Ini isti'jal, keterburu-buruan. Bisa jadi besok dikabulkan. Kenapa mengatakan tidak dikabulkan? Belum, sebentar lagi akan dikabulkan. Atau mungkin akan digantikan. Atau mungkin Allah akan berikan yang lebih baik. Atau Allah akan simpan dunia yaumal qiyamah nanti. Masya Allah. Maka yang tidak dikabulkan adalah orang yang terburu-buru. Yang menyatakan, aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan. Ini istiajar, keterburu-buruan dia. Idan nuksir, ya Rasulullah, kalau begitu kami harus perbanyak dosa, ah, perbanyak doa. Ya Rasulullah, nuksir. Kalau gitu kami akan perbanyak doa. Dijawab oleh Nabi SAW, Allahu Akbar. Allah lebih banyak. Allah lebih kaya. Idan nuksir. Kalau begitu kami akan perbanyak doa. Kata Nabi silahkan. Allah lebih kaya. Lebih luas pemberiannya. Daripada apa yang kamu minta. Mintalah. إخواني في الدين akhbar الله فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا maka di sini As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan bahwa doa yang bersih dari dosa, doa yang tidak minta kemaksiatan, doa yang tidak meminta pemutusan silaturahmi mesti akan dikabul. Tetapi makna pengkabulan doa itu lebih luas dari sekedar dikasih permintaannya. Kadang-kadang dikabulkan, tapi bukan dikasih permintaannya. Tapi diselamatkan dari bahaya yang sesuai dengan apa yang dia minta. Atau disimpan oleh Allah untuknya yaumul qiyamah. Ayusrifu anhu minas su'i mislah. Ini jawaban kedua. Wahunaka al-jawabu salis. Di sana ada jawaban ketiga. anna du'a sababun muqtadin linailil matlub. Jawaban ketiga, bahwa doa itu merupakan sebab. Penyebab untuk mendapatkan yang diminta. Wasababu lahu syurutun wa mawani' Sedangkan yang namanya sebab, dimanapun di dunia ini, yang namanya sebab selalu memiliki syarat-syarat, memiliki penghalang-penghalang. Kalau syaratnya tidak lengkap, tidak didapat. Kalau ada penghalang, juga nggak didapat. Tetapi kalau syaratnya lengkap dan penghalangnya tidak ada, baru dia dapatkan apa yang minta. Sehingga jangan salahkan orang berkata, pistol ini bisa membunuh musuh. Kemudian kamu tembakkan ke musuh-musuh nggak mati. Bohong kamu. Mengatakan senjata ini bisa membunuh musuh. Saya sudah tembak, nggak mati kok. Musuh tidak mati. Kena apa enggak? Enggak. Ya, ya namanya enggak kena, ya nggak mati. Harus syaratnya kena itu satu. Saya arahnya tepat. Ada pelurunya enggak? Tidak ada. Ya nggak nembak. Nggak mati. Enggak ada pelurunya. Baik. Ila akhirih. Ada syarat-syaratnya. Tapi ucapan tadi benar. Senjata ini bisa membunuh musuh. Kalau tepat sasaran. Kalau ada pelurunya bukan peluru karet. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Ada syurut. Ya akhi, surutnya sudah lengkap. Senjata tajam sudah saya masukkan. Ya. Sudah arahnya tepat mengenai dadanya. Kok nggak mati? Ada penghalang. Ternyata orang itu pakai rompi anti peluru. Apa kamu katakan? Yang salah orang yang memberitakan bahwa senjata ini bisa membunuh musuh. Tidak salah dia. Apakah dia yang salah? Dia tidak salah. Senjata ini bisa membunuh musuh. Kalau nggak ada penghalang. Oh kenyataannya ada penghalang. Kena kepalanya. Kok nggak mati? Ternyata pakai helm baja. Ada penghalangnya. Kurang lebih demikian. Ini namanya sebab. Berarti yang diucapkan pertama kali bahwa senjata ini bisa membunuh musuh. Itu adalah menyatakan asbab bahwa ini bisa menjadi sebab terbunuhnya musuh. Tetapi ada syurut, ada mawani, ada syarat-syaratnya. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Ada mawani, penghalang-penghalang. Kalau ada penghalang-penghalang tidak terbunuh. Harus hilang penghalang-penghalangnya. Wa kadzalika doa. Demikian pula doa. Doa itu asbab. Sebab terwujudnya apa yang diharapkan. Doa adalah sebab untuk nailil matlub, untuk mendapatkan apa yang diminta. Tetapi ada sababun. Di antara sababnya ah, ada syurut, ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah jangan doa yang membawa dosa. Jangan doa yang memutuskan silaturahmi. pelacur doa ya Allah saya sepi malam ini nggak ada pelanggan saya udah doa nggak dikabulkan astagfirullah bukannya taubat pada Allah subhanahu wa taala malah meminta kemaksiatan atau seseorang yang dengan emosinya menyatakan mudah-mudahan saudaranya atau bapaknya sendiri atau ibunya sendiri tertimpa musibah saya jengkel sama dia mengandung pemutusan silaturahmi. Mudah-mudahan saya tidak lihat mukanya lagi. Yaumul qiyamah. Dari sekarang sampai hari kiamat. Karena emosi. Seringkali seperti itu. Ini ikhwanudina ya azakumullah syarat. Ada pula tempat-tempat pengkabulan doa. Ini, ini, ini. Maka lebih dekat untuk dikabulkan. Ada pula syarat-syarat lainnya. Keikhlasan, kesungguh-sungguhan. Ada juga kesungguh-sungguhan itu bermakna diiringi dengan hati. Ya Allah, wassalamualaikum. Selesai. Kamu ngapain tadi? Doa. Yang dibaca tadi apa? Ada eh, tahu apa itu tadi? Saya lupa. Ya sekedar baca aja. Bacaannya apa lupa. Saking cepatnya, saking tidak dari hati sama sekali. Ini banyak apa enggak banyak? Banyak. Bahkan sebagian besar orang yang mengatakan Eh tidak surat al mustaqim tidak merasa kalau dia sedang mental. Itu kan doa. Harusnya semuanya orang yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dalam salatnya semuanya tidak sesat harusnya. Kok banyak yang membaca ini suratul mustaqim kok nyatanya sesat. Jangan-jangan salatnya tidak khusyuk. Doanya tidak dari hati. Memintanya tidak dengan ikhlas. Hanya sekedar ikut-ikutan saja selesai. Bahkan kadang tidak membacanya dengan benar. Dan tidak tahu apa yang dibaca. Kamu baca apa tadi? Ya tidak tahu, saya ikut aja. Dan yang tadi kamu baca, ya bacaan sholat. Nah, maknanya apa? Oh, Allah alam anda nggak tahu. Berarti dia nggak minta aslinya. Hatinya nggak minta sama sekali. Demikian pula ada mawane-mawane. Maka kalau tidak lengkap syurut-syurutnya. Atau ada penghalang-penghalang. Maka dia tidak terkabul doanya. Faidah hasalat syurutuhu kalau terwujud syarat-syaratnya, wantafat mawani'uhu dan gak ada penghalang-penghalangnya, hasalal matlub. Berarti dia akan didapat apa yang diharapkannya. Wa illa fala yahsul dzalikal matlub. Kalau tidak ada syarat-syaratnya, gak akan didapat apa yang diharapkan Atau ada penghalang-penghalangnya, gak akan didapat apa yang diharapkan. Bal qad yahsul ghairahu. Bahkan bisa jadi dia mendapat yang lain. Sebaliknya, Wahakada sairul kalimat tayyibat. Demikian pula sekian banyak kalimat-kalimat yang baik. Dari dikir-dikir yang maksurah. Yang muallak alaiha jalbu manafi' audafi dafi' Yang bergantung padanya dalam mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Fa'inal kalimat bimanzilatil ala. Maka kalimat-kalimat tadi hanya sebagai alat saja fiyadil fa'il. Sebagai alat saja di tangan pelaku. Takhtalif ikhtilafi quwwatihi wa ma Yang namanya alat dipegang oleh seseorang walaupun alatnya sama akan berbeda satu orang dengan orang lain. Pistolnya sama, jenisnya sama, kalibernya sama. Yang ini nebanya begini, gemeteran. yang nggak akan sama dengan yang ini, ya, yang dengan jelas, dengan tegas. Demikian pula pedangnya sama Muhammad, Pedang yang tajam. Dulu pedang yang paling bagus India, bukan Jepang. Ya. Sehingga dikatakan pisau yang atau pedang yang tajam dikatakan dikatakan dengan muhannad ya, dari kata Hind. Pedang yang muhannad, masya Allah. Tetapi yang ini bisa memainkan pedangnya, ini nggak bisa. Akan berbeda pula hasilnya. Tidak akan sama. Tangannya, yang ini kuat, yang ini lemah. Yang ini terlatih, yang ini tidak terlatih. Akan beda pula hasilnya. Maka dikatakan doa wal adkar wa kalimatu tayyibah. Semuanya itu. Walaupun kata-katanya persis sama. Yang ini mengucapkan, yang ini mengucapkan. Yang ini dengan keyakinan, yang ini tidak dengan keyakinan. Apakah sama hasilnya? Nggak akan sama. Yang ini dengan ikhlas, yang ini bergairi ikhlas. Apakah hasilnya akan sama? Nggak akan sama. Yang ini dalam keadaan khusyuk, yang ini tidak khusyuk. Walaupun kalimatnya sama. Maka dikatakan bahwa kalimat-kalimat tayyibah. Adkar, dikir-dikir ya ma'turah yang diharapkan dengannya mendapatkan manfaat-manfaat dari Allah ataupun menolak madarat-madarat bimanzilatil alah kedudukannya sama dengan alat-alat yang ada di tangan seseorang takhtalifu biikhtilafi quwwatihi wa ma yu'inuha akan berbeda dengan perbedaan kekuatan masing-masingnya dan akan berbeda dengan mayu'inuha apa yang membantunya dan mendukungnya wa qad yu'ariduha mani'un minal mawani' dan kadang pula hasilnya berbeda bukan dari dirinya penyebabnya dari luar seperti seperti kamu dalam keadaan memegang pedang yang sama dengan si fulan, kekuatannya sama, keahliannya sama, kehebatannya pun sama. Tetapi dia menghadapi musuh yang lemah. Yang ini menghadapi musuh yang sama kuatnya. Ya, hasilnya akan berbeda juga. Dari mana? Ada mawanya. Setiap kamu arahkan dengan ilmu pedang yang kamu punya, selalu ditangkis oleh dia. Selalu dihindarkan oleh dia. Selalu dilawan oleh dia. Apa sebabnya? Karena ada penghalang. Ya. Ada seseorang yang berdoa, mudah-mudahan panas, mudah-mudahan nggak hujan, mudah-mudahan nggak hujan, mudah-mudahan nggak hujan. Biar es saya laku. Tetap hujan. Ternyata yang doa minta hujan lebih banyak dari dia. Lebih soleh, lebih khusyur. Dan lebih membutuhkan. Mereka ingin padinya subur, mereka ingin uh, makmur, mereka ingin berhasil panennya, mereka ingin sekian banyak keperluan mereka. Bagaimana? Yang dikabulkan yang ini mereka seluruhnya nggak dikabulkan. Yahtalijani dua doa tadi disebutkan dalam hadis yahtalijan saling menolak kekuatannya sampai ada yang lebih kuat dari yang satunya maka yang ini yang dikabulkan artinya dari sisi-sisi syar'i bukan kekuatan dari sisi-sisi manusia sisi syar'inya Barakallahu Maka Allah swt akan mengabulkan yang dikehendaki dan Allah tidak mengabulkan yang dikehendaki. Masing-masing dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kathiran ma tajid ad'iyata ad'iyatan da'a biha qaumun wa nususul wa'd wal wa'id muta'aridah fi dhahir dan nas-nas al-wa'd wal wa'id nas-nas ancaman dan nas-nas janji-janji seakan-akan bertentangan secara bahirnya. Padahal bukan bertentangan, tapi ada sebab-sebabnya. Kalau ini sebab-sebabnya, maka ini yang akan terwujud. Al-wa'ad, janji-janji Allah. Tetapi kalau ini yang terjadi, maka yang terwujud adalah ancaman-ancaman Allah. Di asbab. Ada asbab. Ada mawana, ada syurut Wa kathiran ma tajid ad'iyatan da'a biha qaumun. Seringkali didapati doa-doa yang diucapkan oleh satu kaum. pastuji lahum. Kemudian dikabulkan. Wa yakunu qad iqtarana bi du'ai darurata sahibihi wa iqbalihi 'ala Allah aw hasanah. Kadang-kadang mengapa dikabulkan doa mereka karena di tengah mereka ada seorang yang memang sedang darurah, kepepet. Wa iqbaluhu 'ala Allah dan dia menghadap kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su? Siapa yang mengabulkan doa orang yang kepepet? Atau di tengah-tengah mereka ada seorang yang memiliki hasanatun. Takhaddamat minhu ada orang yang memiliki kebaikan yang istimewa. Yang Allah cinta kepadanya karena perbuatannya, karena amal solehnya. Maka ketika dia berdoa, dikabulkan. Sehingga di antara bentuk doa istisqa didatangkan hewan-hewan ternak ikut ke lapangan meminta hujan ketika paceklik. Dan juga dipanggil semua masyarakat termasuk orang-orang yang soleh khususnya. Yang dikenal solehnya, ilmunya, pengamalannya. Panggil juga. Dan ketika berdoa disebut. Ya Allah hamba-hambamu meminta kepadamu dan juga fulan ibni fulan disebut namanya. Ini bukan tawassul mengambil dia sebagai perantara, tetapi mengatakan kepada Allah bahwa yang meminta kami semua dan diantaranya ada orang yang pantas untuk dikabulkan doanya atau orang yang lebih suci dari kami, yang lebih baik dari kami. Sehingga ketika Rasulullah wafat, mereka menyebut Ibn Abbas. Setelah wafat disebutkan fulan yang hidup, yang disebut, bukan yang meninggal. Kalau tawassul, biasanya disebutkan yang meninggal. Ya Allah dengan perantaraan fulan bin fulan. Tapi doa istisqa tidak demikian. Menyebutkan yang ikut berdoa bersamanya. Ya Allah kami, hamba-hambamu juga disebut bahwa ternak-ternak mereka juga memerlukan rahmatmu juga fulan-fulan disebutkan orang saleh bersamanya. Wahada barakallahu fikum asbab terkabulnya doa. Di antara sebab-sebab terkabulnya doa. Ja'alallahu subhanahu ijabata da'watihi syukran al-hasanah atau al hasanah. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya karena Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang tersebut, kesolehannya, amal ibadahnya ila akhir. Au ada juga kemungkinan dikabulkannya satu kaum tadi sadafa waktu ijabah. Kebetulan di waktu yang terkabul doa saat itu. Ada waktu-waktu tertentu yang dikabulkan doa. Faujibat da'watu maka dikabulkan dakwahnya. Dikabulkan doanya. Fayadhunnu anna sirra fi dhalika du'a fayakhud mujarradan an tilkal umur. Akhirnya ketika doa kaum tersebut dikabulkan, ada seorang yang lain di tempat yang lain mendengar Wah, berarti doa itu manjur. Dicatat doanya. Apa tadi kamu doanya ini? Pegang. Dia kerja ke di kampungnya. Berharap dikabulkan seperti mereka. Dengan keadaan yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Dengan waktu yang tidak sama. Belum tentu dikabulkan. Karena tadi dikabulkan karena di sana ada orang saleh yang doanya makbul. Ada orang yang beramal dengan amalan yang Allah sukai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Di sana ada waktu yang pas di waktu terkabulnya doa. Apalagi? Sedangkan ketika doa yang sama diucapkan oleh kaum yang lain belum tentu sama keadaannya. Ya. Fayadunnu anna sirfi doa mengira bahwa rahasianya adalah pada kalimat doa-doa tadi fayakhuduhu mujarradan akhirnya diambil mujarradan doanya saja mujarrad dari keadaan-keadaannya tadi antil kal umur allati qaranathu min dalika da'i tanpa suasana tanpa keadaan orang tanpa waktu yang sama waktunya bukan waktu pengabulan doa orangnya bukan orang yang saleh bukan seorang yang memiliki amalan yang Allah cintai sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya ila akhirih. Wa kama idza istamala rajulun dawaan. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa ini sama seperti orang yang memakai obat. Yang nafi', yang bermanfaat. Dia minum dengan dosisnya sehat. Ada orang merasa penyakitnya sama. Pakai apa kamu obatnya? Pakai ini, pakai ini. Diambil. Dia minum semua. Sebotol. Tidak dengan dosisnya. Ya bisa jadi sebaliknya. Bukan terkabul. Bukan dia sembuh. Mungkin dia semakin parah. Fanta faabihi Orang yang pertama bermanfaat obatnya karena meminumnya sesuai dengan yang semestinya. Fadhanna akhar anna isti'mal hadha dawa bi mujarradihi kafin. Orang lain mengira bahwa memakai obat itu pokoknya hanya pakai saja cukup. Fi husulil matlub untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Wa kana ghalatan ternyata salah. Bahkan kalaupun benar-benar dosisnya persis sama, Diminumnya dengan jumlah yang sama. Belum tentu juga sembuh. Mengapa? Yang tadi cocok dengan obat tersebut, yang ini ada efek samping dan alergi. Rusak. Semakin banyak penyakitnya. Malah terkena penyakit lain. Wakada qad yaj'u bittirar inda qabrin. Nah, ini catatan penting. Oleh karena itu ada seorang yang karena kepepet. Mubar. Maka dia datang ke kuburan karena kebodohannya. Meratap di kuburan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang diambil oleh orang-orang yang salah paham menunjukkan bolehnya meminta kepada kuburan. Ini jahil. Disebutkan riwayatnya oleh Ibnu Katsir, Arabi, orang Arab gunung yang bodoh. Dia meminta, meratap-meratap. Ya Rasulullah sampaikan pada Allah ila akhirih. Dikabulkan doanya. Oh ternyata kalau ke kuburan Nabi dikabulkan. La. Laisa hadha sirru dhalik. Bukan itu rahasianya. Rahasianya dia orang yang mudharra. Orang yang mutar, Allah sudah janjikan amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su. Orang yang mutar seperti ini, kalaupun dia doa di rumahnya dikabulkan. Hati-hati. Jangan salah paham. Jangan dikira oh berarti boleh kekuburan Karena kebodohan Arabi tadi membaca ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka kalau memiliki kesusahan jauka datang kepadamu wahai Rasul memintakan meminta kepada engkau agar memintakan ampun untuk mereka. Itu ketika hidupnya. Arabi tadi bodoh. Oh, kalau kesusahan datang pada Rasul, saya datang ke kuburannya. Ya Rasulullah. Jahil. Lijahlihi walittirarihi karena bodohnya dan karena kepepetnya Allah kabulkan. Bodohnya dimaklumi, kesalahannya, mutarnya Allah kabulkan karena Allah arhamur rahimi Allah mengatakan amman yujibul mutarra idza da'ah. Siapa yang mengabulkan doa orang yang kesusahan, yang kepepet ketika mereka berdoa? Wa kadza qad yakun yad'u bit-turar 'inda qabrin fayujab. Demikianlah kadang-kadang seseorang karena kepepet datang ke kuburan kemudian meminta pada Allah Taala Dikabulkan. Fayadhunnu anna sirra lil qabri. Kemudian mengira rahasianya adalah kuburan tersebut. Semakin dikeramatkan, semakin dibesarkan. Walam yadri anna sirra lil ittirari wa sidqal luju. Tidak sadar mereka. Tidak paham mereka bahwa rahasianya bukan pada kuburannya. Rahasianya adalah pada ittirarnya karena dia mutar, dan juga karena sidqul laj'i karena jujurnya dia ketika berbicara. Pernah melihat orang yang kesusahan? Bagaimana kalau berdoa? Main-main? Hah? Atau sekedarnya saja? Tidak main-main, tidak sekedarnya saja. Sangat sungguh-sungguh dari hati menangis, meratap, meminta ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin dengan air mata yang mengalir. Doa yang seperti ini sering dikabulkan. Doa yang seperti ini. Dan biasanya dari orang mutar. Kalau tidak mutar biasanya tidak sungguh-sungguh doanya. Sekedarnya saja. Rabbi fil warhamni wa jibana warfa'ani wa adini wa adini wa Allah Akbar. Doa. Kayak orang lari. Ketakutan. Tidak sadar apa yang dibaca. Faidah hasala dzalika fi baitin min buyutillah, maka kalau doanya doa ittirar, sidqul luju, benar-benar meratap kepada Allah, sungguh-sungguh meminta pada Allah. Kalau seperti itu, walaupun di masjid-masjid Allah dikabulkan. Bahkan bukan hanya dikabulkan, lebih afdol karena dia mendapatkan pahala meramaikan masjid menjadikan masjid sebagaimana mestinya tempat ibadah, tempat berdoa, bukan di kuburan. Karena afdal wa ilallah taala maka tentunya lebih baik, lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ad'iyatu wa ta'awudzat warruqa bimanzilatis silah. Maka yang namanya doa-doa, taawudat doa-doa perlindungan. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi sekian ta'awudzat. Atau ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan ruqyah yang syariah itu semuanya bimanzilatis silah, kedudukannya seperti senjata. Wasilahu bidaribihi Sedangkan senjata itu tergantung pemakai senjatanya. Kedudukan doa tadi senjata. Karena doa silahul mukmin. Doa senjatanya orang mukmin. Baik. Tetapi yang namanya senjata tergantung siapa yang di belakang senjata. <coughs> The man behind the gun. Senjata tergantung siapa yang memegangnya. Atau dengan istilah di sini as-silahu bidaribihi wa bihaddihi faqat. Ala bihaddihi faqat. Yang namanya senjata tergantung siapa yang memegangnya. Bukan hanya karena ketajamannya saja. Tidak cukup tajamnya saja. Oh senjatanya muhannad, tajam, meslul, Masya Allah. <clears throat> Tetapi yang memakainya Gak bisa mengayunkan pedang. Mengangkat saja keberatan. Wah, berat sekali senjatanya. Yang gak akan mampu mengayunkan pedangnya dengan baik. Dan gak akan bisa memfungsikan senjatanya untuk melindungi dirinya dan mengalahkan musuhnya. Demikian pula doa-doa yang merupakan silah al-mu'min. Kalau orangnya malas, doaiful iman, enggan baca ya. Aduh, masa saya suruh baca begini panjangnya? Berapa kali? Ya pagi dan sore. Waduh, pagi sore. Pagi aja ya. Bacanya males juga. Udah, yang penting sudah baca. Udah baca, pokoknya udah. Apa seperti itu doa yang dikabulkan? Apa seperti itu azkar yang akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Famata kana silahu silahan tamman. Maka kapan senjata itu benar-benar senjata yang ampuh? Wasa'id sa'idan qawiyan dan lengan yang memegangnya lengan yang kuat. Wal mahallu qabilan dan tempatnya yang kamu tebaskan pedang tadi kepadanya betul-betul pas tempatnya. Wal mani mafqudan dan penghalangnya tidak ada. Hasalat bihi an-nikayah fil adu. Maka akan dihasilkan dengannya an-nikayah fil adu. Nikayah yang mengalahkan musuh, berhasil. Apa syaratnya tadi? Senjatanya benar-benar senjata yang ampuh. Baik. Doa Senjata yang ampuh? Naam. Berarti syarat pertama sudah ada. Silahan kawiyan, Silahan taman. Senjata yang ampuh. Yang kedua. Sa'id. sa'id dan kawiyan, Tangan yang memegang senjata, tangan yang kuat. <laughs> Kalau doa, berarti orang yang berdoa, orang yang betul-betul kuat imannya dan sungguh-sungguh. Ikhlas. <laughs> Kalau syarat kedua ini didapatkan. Masih ada yang ketiga Al-mahal qabilan. Tempat yang kamu arah, tempat yang pas. Pedang tadi kalau ditebaskan. Ya. Fauqal a'naqi. Sebagaimana perintah Allah. Wadribu minhum. Uh, wadribu fauqal a'naq. Wadribu minhum kulla banan. Tebaslah di leher paling atas. Dan tebaslah tangan-tangan mereka. Dicaya akan mengalahkan musuh. Tetapi kalau engkau mengarahkan pada tempat yang tidak pas, nggak kenal lagi. Ya percuma. Senjata yang ampuh, tangan kuat. Ya. Percuma. Ya. Taib doa juga demikian. Di waktu-waktu yang pas. Sepertiga malam terakhir misalnya. hidup buri kulis salah, di belakang setiap salat misalnya. Ketika sujud kata Nabi, kalian adalah yang terdekat dengan Allah SWT. Maka bersungguh-sungguhlah dalam doa. Dan lain-lain. <clears throat> Wal mani' mafqudan dan tidak ada penghalang. Kalau nya melindungi diri dengan tameng, kepalanya dengan meghfar, penutup kepala baja, bajunya dengan baju besi, kamu tebas sana sini nggak ada yang berfungsi. Walaupun senjatanya hebat, pedang-pedangnya pedang-pedang yang bagus, tangannya kuat, tapi ada penghalang. Demikian pula barakallahu fikum doa-doa tadi. Orangnya khusyuk. Masya Allah doanya juga doa yang baik. Tetapi ada penghalang. Kadang-kadang sesuatu yang pernah dia kerjakan yang dia belum taubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak kabulkan karenanya. Bisa jadi ada penghalang tertentu. Wa mata takhallafa wahidan min hadhihi tsalah takhallafa maka kapanpun hilang salah satu dari perkara-perkara ini, maka tidak akan ada pengaruhnya. Walaupun dia khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, tapi doanya salah. Berarti senjatanya gak benar. Doanya isinya pemutusan silaturahmi, isinya kemaksiatan, ya gak akan terkabul. Demikian pula kalau ternyata doanya bagus, tapi nggak ada kehusuan padanya, nggak ada kesungguh-sungguhan, juga kurang pengaruhnya. Demikian pula yang berikutnya yang berikutnya. Faida kana du'ahu fi nafsihi ghaira Kalau doanya sendiri tidak saleh, tidak benar, awid da'i lam yajma' baina qalbihi wa atau orang yang berdoanya tidak mengumpulkan lisan dan hatinya dalam doa, Au kana thamma mani'un atau di sana ada penghalang-penghalang terkabulnya doa, lam yahsul al-athar, maka tentunya tidak didapat pengaruhnya. Tidak mendapatkan pengaruh apa-apa. Dia berdoa, berdoa, berdoa, wa malbasuhu haram. Ya. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Anna yustajabu lahu? Bagaimana mungkin akan dikabulkan? Padahal yang diriwayatkan adalah seorang musafir. Musafir itu salah satu sebab terkabulnya doa safar. Yamudu yadahu ila sama menjulurkan tangannya ke langit itu sebab kedua untuk terkabulnya doa. Memanggil ya Rabbi ya Rabbi ini juga sebab ketiga untuk dikabulkannya doa. Ternyata kata Nabi wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram anna yustajabu lahu atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ternyata pakaiannya dari yang haram makanannya dari yang haram dibesarkan dari yang haram bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya ada sebab-sebabnya tetapi ada penghalang-penghalangnya anna yustajabu lahu bagaimana mungkin akan dikabulkan Taib. Ini barakallahu fikum jawaban ketiga bahwa yang namanya doa akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Mintalah padaku akan aku beri kata Allah taala. Kalau tanya mereka tentang aku, katakan aku dekat.